Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa alihi washabihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram. <clears throat> Ini terus oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah. Kita tentang bersuci. Beliau masukkan di situ beberapa bab tentang masalah air. Ya, kemudian juga ada buang hajat. Kemudian juga masalah wudhu, tayamum. Ya, dan kita masih di bab al-haid tentang permasalahan haid. Semoga pada pertemuan antara lewat ciri-ciri haid demikian juga istihadah. Panjang lebar hadis tentang istihadah. Ya, semulanya itu adalah penyakit untuk tetap dia itu melakukan sholat demikian juga puasa. Dan yang benar ulama alam tidak wajib bagi dia itu mandi. Ya, hadis-hadis kemarin ada yang mengatakan mandi dan sebagainya, ya, maka itu adalah doif. Demikian juga untuk ya paling tingginya <clears throat> itu perbuatan dari sahabiah ya demikian bukan Nabi merintahkan ya Allah. tapi kalau ingin berhati-hati ya berwudu setiap sholat dan demikian kemudian berikutnya kita akan sebutkan <clears throat> hadis yang kelima di bab haid ini qala rahimahullah taala ya berkata al habib bin hajar rasulullah ta'ala Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anhuma. Disebutkan Imam Sunani ya, namanya Nusaibah. Ummi Atiyah ini namanya Nusaibah. <clears throat> Nama-nama para sahabiah. Ya. Pintu Ka'ab al ya, Bayat Nabi saw, alaihi wasallam kanat min kibari sahabiat. kepada Nabi saw termasuk dari sahabat-sahabat yang besar. Sahabiah-sahabiah, perempuan-perempuan sahabat yang yang besar. Maksudnya yang yang lebih awal masuk Islam ya demikian. Bahkan takzu ma Rasulillah. Bahkan disebutkan beliau ini ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaridul mardo <clears throat> perawat merawat orang-orang yang sakit, petudawi, al-jarha mengobati orang-orang yang terluka. Ya demikian. Walaupun disebutkan para ulama mengobati secara tetap secara syariat mungkin dari mahramnya atau yang semisal itu oh, semisal itu ya demikian jangan kemudian menjadi alasan boleh ini dan itu ya tetap kita <clears throat> mau kembali pada ayat demikian juga hadis yang muhkam tidak boleh seorang perempuan menyentuh yang bukan mahram ya demikian maka demikian disebutkan dari Umatiyah radhiyallahu anha qalat mengatakan di sini suara Imam Bukhari Muslim. Kunna na'udul kudroh wa sufrah. Kami yakni kami para perempuan tidak menganggap al kudroh wa sufrah ba'da tuhri setelah suci, setelah selesai haid, syai'an sedikit pun tidak menganggap. Apapun kalau dia sudah selesai dari haidnya, ya, tampak darah ini atau darah itu, kalau dia itu sudah selesai dari kebiasaannya, kebiasaannya, maka itu bukan darah haid. Ya tidak mempengaruhi hati. Sudah berarti dia sholat demikian juga puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak menganggap kudroh demikian juga subroh. Rawal Bukhari wa Abu Dawud meriwayatkan Imam Bukhari demikian juga Abu Dawud walah dula Lafaznya Imam Abu Dawud taala. <clears throat> Apa itu kudroh? Sebutkan di Tadihul Ahkam oleh Syekh Basam Allah Ta'ala Kudroh dengan domah Kaab wal hiyal laun al ahmar itu warna merah alladhi yudrab nahwa sawat merah menuju apa hitam ya itu ya, sebagian mengatakan <clears throat> tentang kudro ini yaitu apa maun mutasikhun kotor wasikhun air yang kotor mutakadirun ya ruh boleh sabidam bukan darah Nah, itu. Ini kudroh. Ya mananya adalah air yang kotor, seperti air yang kotor, bukan darah. Sebagian mengatakan <clears throat> ini warna merah menuju hitam. Ini kudroh. Keruh. Ya, kudro sendiri secara bahasa ulama ini keruh. Kemudian sufrah ya yaitu apa? Ya sukan di Saudi ulahkam yaitu apa? Laun al-ahmad al yamilu ilal bayad, merah yang menuju ke putih. Ya, sufra sendiri artinya kuning. Kan itu. <clears throat> Seperti warna emas ya, Misal itu. Sebagian mengatakan sufra itu adalah ma ya'luhu sufra. Air yang bagian atasnya itu kuning. Seperti ma'al juruh, seperti air apa? Air luka. Ya demikian. Ya darah luka seperti itu. Yani darah yang seperti darah menuju hitam, demikian juga darah yang seperti ya menuju warna warna merah. Ya, warna merah yang menuju ke putih. Itu. Ini tidak dianggap <clears throat> oleh mereka ya para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahas di sini Semoga Imam Nawawi rahimahullah taala ya. Demikian juga ulama yang lain. Ini dapat jumhur ulama ya, berpendapat kebanyakan dari para ulama bahwa warna-warni tadi kudroh yakni merah yang menuju hitam demikian sufrah merah menuju putih fi ayam haid di waktu-waktu haid minal haid dari haid. Jadi kalau dia biasa haid itu enam hari atau 7 hari, Ya kemudian apa keluar warna seperti ini berarti ini haid sudah. Jadi di hari di hari hari haid itu adalah haid. When roadhu ba'da ayyam haidiha kalau dia lihat setelah hari-hari dia haid ya demikian juga wa riha ya demikian juga dia sudah suci kalau tadi kan di waktu-waktu haid maka itu adalah haid tapi keluarnya setelah hari-hari selesai dia haid dan waktu-waktu dia itu suci maka fala tuh bih, maka tidak dianggap dengannya. Ya itu. Nah, di sini adalah sebagai hukum dalam permasalahan ini. Jadi kalau keluar seperti ini di hari-hari dia haid ya itu haid sudah. Kalau di luar kebiasaan haid sudah selesai haidnya keluar ini tidak dianggap. Itu bukan darah haid, sholat. Ya demikian. <clears throat> Kemudian berikutnya Hadis yang keenam di bab ini. Wan Anas dari Anas Malik radhiallahu anhu. Ini seorang suami istri bagaimana ketika mendapati istrinya dalam keadaan haid ya. Wan Anas Malik dari Anas Malik radhiallahu anhu. Beliau mengatakan anal Yahuda kanat sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah mereka idza hadatil mar'ah apabila perempuan itu haid, yang istrinya haid, fihim di kalangan mereka lam yuaqiluha, ya tidak makan bersama-sama. Mereka tidak makan bersama hali kepada perempuan yang haid. Ya, tidak mengajak makan bersama. Ya demikian. disebutkan oleh para ulama bahwa agama-agama yang terdahulu yaitu agama Nasrani demikian juga agama Yahudi. Ya, keduanya adalah bertolak belakang. Orang-orang Yahudi, mereka bagaimana? Kalau istrinya dalam badan haid tidak makan bersama, tidak satu rumah, semisal itu. Dulu demikian, sebagaimana dalam hadis ini. Tapi orang-orang Nasrani kebalikannya. Ya, bermudah-mudah. Haid tidak haid datangi istrinya dan sebagainya dan sebagainya. Adapun syariat Islam di pertengahan. Ya, tetap boleh makan bersama dalam satu rumah dan semisalnya, tapi tidak boleh mendatangi. Maka disebutkan di sini oleh Anas Malik radhiyallahu anhu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla Lakukanlah oleh kalian baik laki-laki segala sesuatu ilah nikah, kecuali nikah. Orang muslim. Ya, kecuali Imam Muslim orang anhu. Kecuali Imam Sunani ya minal kurban wa nikah ini mendekati yaitu nikah ayatasilu ya jauhilah ya ini wala yujami'unaha tidak menjimainya ya demikian maknanya maka nah, disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh untuk berbuat apapun ya kecuali nikah demikian Insyaallah demikian dulu. Nah, di sini sudah ada